لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kula waca sing ini nggih, alinea ketiga nih sing haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masruki. Nomor sing ketiga nih sing alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi qala haddatsana Ja'far bin Aun qala haddatsana Hisam bin Sa'ad. Yang ketiga ya. Qala haddatsana Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Nabi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane ana apa yaumul kiamati dina kiamat. Kok nak dina kiamat. Nada mongko udang-udang sapa munadin, sapa tukang udang-udang. Wonten malaikat sing kan ngumumaken. Ini ku rupanya pengumuman ala lital hakokul umatin bima kanat Ala ilingo lital hako supaya metui. Ala ilingo lital hako supaya metui sapa kul umatin saben-saben umat. Metui bima kelawan sesembahan. Kanat kang ana sopok umat itu tak butuh nyembah sopok umat. Falaya apa mengko ora kari ahad sunung suci kana kang ana sapa ahad ya butuh nyembah sapa ahad sonaman ing berhala. Wala wasalanan ora ing reca, watan nggih mau berhala reca sami. Wala suratan lan ora nyembah ing siji gambar. Ila dhabu kecuali padha budalan sapa kabeh. Kata ya tata kotu singgo padha gugur sapa kabeh binari ing dalam neraka. Mun akhire ceblok kabeh neng neraka. Waya kala ni cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya butuh nyembah sapa man Allah ing Allah wahdahu hale dijine Allah. Karek wong sing nyembah Allah tapi min barin saking wong sing apik. Iku nak luwat ini ku barin, tapi wonten sing maca birin, tapi nak luwat kusai niku barin. Anane aidal bari, wong sing duweni apik. Wafa fajirin dan wong sing ladet. Wa hubbarati ahli kita lan sisa-sisa ahli kitab. Sumatu rodu mongko uli den no, den no, den no apa jahanam neraka jahanam. Kaanaha kaya kaya sedurunge jahanam usarobun ku fatamorgana, bayangan sing cek fatamorgana. Apa cara mriki sarok? Apa ki mana ini. Amun amun. no? Ampun-ampun. Baik. Yaktimu engkang saling mangan apa badua sebagane jahanam badon ing sebagian panas panase. Sumatut amokon uli dan undang sapa Yahudi wong Yahudi. Payu kalu mongko dan ucap lagu marang Yahudi apa ini ma kuntum tak budun, ma ing apa kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh. Kaya kulo nama kau padha ngucap sapa Yahudi Uzer ibnu Wah. Kita nyembah Uzer. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah kadzabtum, goro sira. Matakoda orang ngalap sop Allah Allah min sohibatan ing kanca wedok. Wala wala dinan Allah orang ngalap anak. Fama dzaturidun mongko kale kaya apa kowe karep. Kowe saiki karep apa? Kaya kulo namung kok padha matur sapa Yahudi. Ae robana do pengiran kita. Go imna ngelak sapa kita utawa go makna ngelak sapa kita. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah, afala taridun. Boyo ya golek ngombe sira kabeh, ngelak yo ya golek ngombe. Tapi faya dabu namung kok padha budalan sapa Yahudi. Hatta ya tasakotu sehingga gugur sopong Yahudi finari ing dalam neraka. Saya golek banyu kudu liwat nopo neraka lah. Bire ceblok. Tumatut amang nuli den celuk sapa anasara pira-pira nasrani. Payu kalu mongko den ucapno apa ngene, "Maza kuntum tak budun kene nyembah apa?" Payakul al-Masih Ibnu Wa, payakul mongko dawuh sapa wa kadzabtum gora sira kabeh. Mata kodara ngalap sapa Allah apa min sahibatan ing kanca wedok wala wala jinan ora anak. Pamada turidun, payakuluna kana e dominan kita gemak nangelak sapa kita, iskina. Kula aturi nyirami panjenan nak ing kita, faya kulo mongko dawuh sapa wa afala taridun, mbok golek banyu sira kabeh. Faya dhabu namo kebudalan sapa Nasrani, faya tasa kotu namo kegugur sapa Nasrani sinari ing dalam neraka. Mon, niku Yahudi Nasrani pun disebut nen neraka. Faya kok mongko ijek kari sapa man wong kana kang ana sapa man yak bibi. Nyembah sapa man Allah ing Allah min barren sange wong sing apik. Barren azal barri maksudnya. Wa lan wong sing lajut. Kala dawa sapa rawi nggih. Utawi sapa Kanjeng Nabi, tumaya tabat dawa hulana fi surat. Nah, iki tenan iki sing mulai urusan wong mukmin iki. Mukmin sing lajur sing sedengan sing bulat sing setengah bulat iki pun Oh kan sing ora mukmin sing ben roko kabeh kare wong mukmin sing bulat setengah bulat sing apik pokoke ini nggih. Barang ngono sumaya tabat mongko nuli muncul, mongko nuli menampakkan diri sapa Allahu Allah. Allah. lana maring kita fi surate ing dalam siji bentuk siji surah tapi ghairu surati ora kok surah Allah alati ya surah ra'ainahu kang ningali ingsun ku Allah fiya ing dalam surah awala maratin ing dalam kawitane tempo Fayaqulu mongko dawuh sapa apa ayuhan nas he manusa lahikot wis nyusul sapa kulo umatin saben-saben umat bima klan perkara kanat kang ana sapa umat tak dudu nyembah sapa umat wa itu melani cek sira antum ya sira Wong-wong mau wis do anut pangerane. Kowe kok jedeng-jedeng ning kene opo? Dadi iki tenan sih. Lha boten niki tak niki kitab iki ora ngarah sampean duwe, mulane tak fotokopi ge omah niki. Kitab niki niku Ummut Tafasir. Terus kula riyen nyongkone kula niku riyen tumbas kitab niki niku sause mbok kaji boten Mekah. Tapi jebule kula niku wangsal. Wonten tiyang Mbok mergo ra duwe dhuwit, mergo napa walhasil duwe kitab 14 jilid. Niku Ya, sekitar regane meh kali juta. Gus kitab aku ya iso maca, cangkemmu ora motor maca kan bogan ora Gus kudu dituku jare wae wis. Payah kok. <laughs> Buatan ke sekolah benda orang tani di jenis. Ya aku berdoa kitabmu tapi gajaran tempat aku nggih mus kula untuk gajaran duit deh. ya. Nah, ini sak tak warai carane ketemu pangeran. Jadi jemben wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan yang pun rokok. wong Yahudi mon marani sesembahane mlebu napa neraka. Iki terus pangeran nggih pengumuman. Hei wong mukmin mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulil lawapun. <laughs> Lah aku kuatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulu. Ben iku kurang ajare, ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran butuh kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam Syu. semua ahli tafsir itu sepakat umut tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303, 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bagi Imam Sinten Syafi'i. Anggaran kitab-kitab pun Ibnu Jarir, Imam Tobari di sekarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. Tiga puluh jilid, ini sak tak sak foto-foto ngoten terus. Iya kiai rata aratan motor terus tuku jalalan sisa sak foto itu ora tampan Kalau <laughs> ini alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. kalau ini syukur sekali kalau gue bas eh, insya Allah kalau rencananya gue kalau khatam nanti buatan hatam lah pun kalau acak artinya pun sing tak anggap penting yang yang nggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk ini. terus nanti itu Jin Jin ben jenengan nak tengororo master ya Allah itu sempat muncul cuma karena kita saking gobloknya saking ratau kenal pangeran kenali duwe kasus macam-macam zaman pondok BPKB utang bawa <laughs> ngono-ngono itu wedoan pangkat ngamun macam-macam termasuk Lho wong melarat sing tukang lamun ini nyembah lamun jenenge paham, nyembah usuk, reng kok sing didelok nak bunyi kedap-kedip. jadi capek ini nyembah duwe kena ibu sedekah. Nyembah kelap kelip malah nyembah opo. Sampai wiridan nasib, nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menopo nak uji nopo Nak uju. Hei umat kabeh marani sesembahan kau kok tengok-tengok ning kene itu pun kurang ngetasi Allah. Aku ibu Allah. Malah mulai nopo Nak uju. Lha sampean si sampai lah terus lucunya pengiran tak kok. Lah buka aku mau tenan kalau ini tadi dia. Lha iki lucu deh. Wah, Imam Tobari ki goro-goro. Wonten iki tenan, tak muga aku mau tenan terus kowe rom aja. Ya, Jen. Oh, kok wae kertas Gusti, kula niteni apa tenan mek boten. Lucu to, dadi sampeyan kok Mustafa Mustafa jawab pokoke nih tadi Gusti awak tenang apa boten. Angkot terus diktas. Wah, kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini hangat. Gusti angel. Masih khusuk lah angel. Kau sing, sing kenal pangeran wong alim ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono, ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, ya kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah safa di dunia, itu ditakutkan suul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masyarakat, apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran rokok, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, Mayun neraka akhirnya nyemplung nopo? Blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran dia pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis enam itu yang jadi adalah hadis. Itu sobat. Ketika Allah muncul itu, hei para umat, orang-orang sudah ngikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? tahu nunggu Allah Tuhan kami. Ya. Saya ini Allah, jadi malah siapa Allah? Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaaf. <laughs> Oh, pangeran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh Lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni, Jun? Nggih, Gusti, jadi Pede aja apa? Nggih, Gusti. Aduh, monggo dipenggalih Jadi nanti sampean gue persiapan nah, ini orang orang masar pun niteni dia supaya nopo ora keblon, ora keblon. Makanya penting aja nglakoni apa apa roe tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan nopo hawa nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhkan arah arasan Yo penyakitnya wong melarat itu arah arasan Penyakitnya wong suka seneng duit. Nah, jabat seneng nopo? Pangkat. Arah arasan yo penyakit. Wong turu yo enak nganggur yo nopo? Enak. Ada cari konco closing sing melarat, dunia itu orang. Foto-foto turu esok nang suka darah di nganggur. lebih dari apa? Lah dia turu tapi tokonya buka. Lah aku turu tenan ra harus dibuka. Artinya dunia aku curang. Podo-podo turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Niku jare nawang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nek turu nganggur tenan. <laughs> Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Buat ini kita tenang, Kalau juga no setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, Ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah kalau gitu kamu sujud. Wah niku pas sujud niku kaku, awake niku tepen wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala tatiun khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis Pencapaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Jadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pangeran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Eh malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya kebetulan. Mungkin ada menyembah saya karena riak, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pangeran ngetes. Saya ngetes ke sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. tiap sujud apa? Lagi disebut Wakot kanu Auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat orang sepenuh hati, saya kon sujud gak gelem. Ya. saya ikon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud, wa Auna ila sujudi fala tatiun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosiatan absoruhum tarhakuhum dillah Oh, Ayo ya sudah pengenan terus gampang kita ini berarti sujudnya ada murni sujud non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisap, tak ware ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud badhe ngecap mboten. Gampang ya. Ini niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nomor mboten. Jadi iki ngene cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah, itu terus nakalan, ukuran kok ngono, ukuran apa? Ngeten kula warai kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual, ritual mahdoh, yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan nopo fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tuh anas juga ala tapati albumen. Kita ini disuruh sujud, ada tujuh anggota tubuh yang harus nopo sujud. Ini gua aljaba, wal yaden, warukbaten, wal kodamen. Ala tapati nopo albumen. Gini mulai batuk, dua telapak kaki, jengkol kali, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditek, ditekan. Orang kifat, itu dipancat. Mana nak? kiai-kiai sing fanatik. Mana sujute murite kok sikile ku anggang-anggang duduk dipancat goblok. <laughs> Mulane kiye-kiye pondok iku sajadahe cepet ngecap ning jengkol lebih napa? Sikil. Mergo syarat kudu napa? Dipancat. Oh, wajan ya mang orang suka itu nambahi syarat ma'ata kamulin yasir, sedikit ditek ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung gadu eh kena gon sujud. Ya, gadu eh harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus gaduh semua. Potong kiai semua nanti kamu mau nganti ngeten buatan niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah ini. Nah, kula ora fanatik kula biasa malah, pokoknya cara Nah ini yang secara fisik aturan peke. Jadi itu tujuh anggota itu harus nopo sujud. mata hamulin yang tengah. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang satu miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Oh, saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru Karena ngerti-ngerti dikeloni, dapu, itu bujuku kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai. Paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takok no, pasti lang buat takok no, sama-sama janggal. Kalau kita ber sama-sama, coba apa alasan anda punya? Apa gue melo game meripati bujum, game meripati anak? Apa alasan anda punya? Lah aku yakin Bu Suwargo lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben terang detail. Lu kalau sama-sama jangkal, kamu punya juga harus jangkal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa pu punya. Tapi ketika hilang, kamu jang jangkal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kue fair ngakoni Allah yang duit. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. bareng diangkat mau kowe celek itu mbok aku wae. bareng mbak aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat, makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu kamu ngandel dulu. Kok paham kok wes amat kira rata sapa ati gak mesti swarga kulo terus ngomong. Kowe ku mau urun susu Tapi gak tau mikir agama. Mun kalau sering tanya ibu buat ning minyak kulo tok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusuk sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lo buatan coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundut, itu Nabi ngendikan, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini apal persis hadisnya. Innalillahi ma'afu walahu ma'afu. Ya manjani wae pengeran, awal-awalnya sing duwe pengeran. Saya ini dijupuk pengeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pengeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud ke pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya kok punya jantung gusti. Lo coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu diumbah patang jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran ke jagal, kuna gusti untuk musibah pelotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku ape? Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun lah anak kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe ben rawan geblak kok napa sujud. Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilani tenan. Kula niku mboten sombong. Kula tubat kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek wonten sing cerita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab Jadi Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah, itu mau beli itu sudah saya siapkan uangnya ternyata Allah menghendaki lebih cepat lalah wono wong cerita bukan jarak cerita Gus Kulon itu ditafsir tuh bari firasat itu jadi ada sakit moco berarti yo ya, firasat yo ya, tenang <laughs> canggung mau ngalim tenan itu nopo firasat yo oh, canggung melak Walhasil sapi itu memang masalah, gitu. makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, sumat tawa ila sama iwa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawakar Qala ta atena. Ketika pangeran gawe langit bumi dia omong ngene langit. Eh langit bumi kan arah aku pangeran om, ngertos Gusti. Artinya apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awakara aku, nurut aku cek nurut tem sukarela cek kepek dari langit ke bumi. Sukarela yo ya kalah. Maksa kehendak ngene gitu, apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut aku sing padha ora nentang. <laughs> Athena napa? Nah, mulane kula mbek jenengan. Kowe nang kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. atau sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak Harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? untuk mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman kau pangeran aku dihibah di kano kau Kapan? Kan tidak tahu. Di sertifikat jantung nggak misalnya. Di sertifikat paru-paru enak ngaku kok wae. Bariku barang ilang kowe protes pangeran mesti mulane aku mau cek hadis innalillahi ma aku tak kula nangis. Berarti nabi jen nabi tenan ribet tenan. Kira ora mau maca biasa ya Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikatnya napa? Mulane wong alim sing para pangeran misalnya Mustafa sujud ping pindho, ambek kula ngwaji akeh kula kan. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Mbak kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam ya apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. <laughs> Ya? Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustafa gak ini. <laughs> Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya su. Wong kula niku wis wong alim, niku tiap duwe pemikiran ku Syukur tenang mbek pengiran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lo kena duit tanah, itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duit ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, nggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lo orang mesti wae ora bukti ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu sih. Mana mulai saat ini sujud tenan dong, Pak Pengiran. Kudu tunduk. lo soal jalo-jalo ngemis-ngemis dongo, dongo ngemis nih, paham nopo? lo itu ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pengiran apa? seneng dijalui. dijaluki. Dados kula niku Patus kula nanti kiai. Yang nanti pulau ra gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang dia nyuwun sidik mohon Gusti jelas sidik. <laughs> Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dungo jelas nasib nih dunia orang. Kalau kula ora kepengin bodoh. Kalian nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek batang puluh tahun kan. Gue naik sojo aja, repot. Nah, kula niku donga bojo kula nganti wedi. Seneng ya lho Gusti Dinan jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning dosa ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning dosa mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh, soleh soleh ngene gitu, untungnya apa? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong soleh ora jelas. Untungnya apa? enak mati kumpul pengira. Mana dari Nabi pas awal kabudut, ditugani Aisyah, ditugani Fatimah, terus sama ada Sayyidina Ali, ada Said Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, ya Fatimah, kan kamu disuruh berteman sama Allah, sama berteman kalian-kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terkabudut. <laughs> Jadi itu ya, ya memang orang-orang baik itu begitu. Namanya melarat-larat kan rawani mati itu. Dal kan marah kayak kasus ya kayak tapi ini urip sumpah nang masya Allah. Entah cara berpikir Anda, entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau balik ini Jadi makna sujud sebenarnya itu paling tidak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa ya Allah taala. Itu disebut nih Quran, walillahi mulkus samawati wal ar. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. ria susah boleh oleh. Sama seperti ketika saya di Ibrahim Kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahzunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala lu ilama yardorobuna, saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong, kecuali sesuatu sing diri dari penge, penge. Ini ku, innalillahi ma'akoda, wala inna ma'af. Ini cara jalannya, innalillahi wa inna ilahi naboh. Ini penting kalau aturakan, Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Bukti ini wong munafik zaman yang dunia sujud. Tapi ketika dites neng akhirat atau gak lo, gak lo lah semua ini. Mereka sujud ya orang doa. Wong munafik neng dunia orang apa? Sujud. Ya. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai rai. Itu disebut wakot Allah yut'auna ilas sujud ini. nanti ketika di dikokor sujud itu tidak mampu. ayat tadi. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini lata, gitu. Kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah nak muji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'at Abu rero. Ya Mu'at, kamu tahu apa pantangan api neraka? Apa ya Rasulullah? La takulu atara sujud. Neraka itu rawani mangan bekate napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah si mawung fi wujuhim min asaris sujud. Jadi pangeran neraka asline pantangan, jadi mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean wis neraka ra ya. Malah gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Nang neraka doyan warah bener sujudin. <laughs> neraka doyan berarti sujude napa? Lha wis jelas dewe nabi neraka iku ra doyan jasad sing tau digono, apa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti tinggi kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saya tadi. Sampean makanya tapak kurus saat dan orang alim itu kalau berpikir satu jam itu lebih baik dibagi baca tidak tahun. macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu Dong kulon misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kulon apa mati. Orang arah kulon nangis misalnya Mustafa nangis orang nggak arah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh Habib-Habib yang alim-alim, yang para-para pengiran itu, nak, dulu Ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa istiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Terus saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rizki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begini. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah ini pengiran ngendikan, ti dulu matin salat saya ini punya reputasi ngelola kamu, fidul mati salaf, jalan kegelapan yang tiga. Lah iya toh, pertama uang sperma neng gegere ini. Tiga Mustafa ini wes gawa anak nih. gawa ngalor ngidul anak adol roti wes gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Bimbene sulfi wat bariku iku ditransfer rabi. Neng gone rahime i ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara capek ape ya, dipendem wah di kuburan dhewean ape sopo aku oh pangeran tersinggung cangkemmu lah bisa abe ape sapa ngono paham blok goblok lah kowe bisa enggak abe. kowe ora usah takok ngono itu ramu main, jadi paham ya Nanti takut, "Mos, kau ini namati mbek sapa?" Mbek pangeran Gusti. "Yo, saya sopo, lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Fadzarni. Zarni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan Fadzarni itu serodok mutu ngamuk. Aku baro dhewean, dia malaikat tukang hitam, barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Hei Mustofa, kowe nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Kowe nak iso sujud tenan swarga, nak geblak merokok. Wah. <laughs> Mila Timur. <laughs> Betul bot. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi kok nabi Cung, sing tau ngaji kowe syafaati, waktu. Lah itu aku ora gelem. <laughs> Ora repot. Mboten niki tenan, niki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak tidak doa minta tapi tak, kayak tadi. Ya Allah, engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh Toh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi-reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubu. Kau sampai kaya wong kafir terus tako aida mitna wa kunna turabam Wah itu. Nanti justru sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditange. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? memori-memori reputasi Tuhan di masa lalu elenge. eleng, Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Jadi sak utak tem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem. Gitu. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi nak dungo, awa alim, fauki nuron, wami warai nuron, sampai wafi asmi nuron, wafi muhi nuron, wafi sa'ri nuron. Jadi yang punya nur kita ini orang kok pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa punya nur. Jadi kamane sak obah-obah sarabe penuh nur, nur tauhid, nur sujud. Kan gue nak gejlokan bawa wong alim-alim, wong abid-abid ora pati ngalim. Gus kula nu el tolong tahun, tapi ngipi kulo tetap wali jenengan ya karuan mungkin bawa omong no. Saya itu punya teman el tiga tahun. Wah, kusuke tak boleh. Itu terakhir el tuan kulo dari nih, kalau potongan itu kalah begini, jenengan. karuan bekas bekas bekas bekas. Wong karuan, barang karuan mbok bukat. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirine aku ngalih, mungkin siri-sirinan, siri karuan siri rahasia itu barang karuan mbok no. Iku karuan gawe nabi nak nyingkire wong alim tak jam luwe apik timbang ibate wong bodho semita tahun apa kan lagi telung tahun ya aduh. Suwi tak tahun banding malah lagi opo telung tahun. Wah aku cangkem kok ngerti. Wong ngipi-ngipi kok saiki malah takok. Wong wis warine ora ngongkon nom. Yo mesti terang api-apian masalah opo. Tapi yo jagal tak mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu jitu. Berpikir sujud itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding semua sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum baik kaji Nabi. Pas istinah sirotol mustaqim si moco Nabi. orang munafik yang ini amin. Ayo oke. Okay. Tapi karena mental hati atine munafik bosok, mbok ngamini dongane Nabi tetap raman, Mertua hati ini gak sujud. Paham ya? Uang munafik mak makmum Nabi. Berarti nabi Nabi nggak istina al mustaqim mau munafik muni amin. Tapi tetep ngobos hati ini orang su orang sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen mau, kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang ujuk untuk Yogyo penganggo trayek. Oh enak eh, ya, suyar, keluyur tuh dindi. Ujuk-ujuk ibu ibu ngaku Mustafa santriku kok enak. Tiga Mustafa sapa aku santriku. Mustafa lah apa ngaku aku nih. Aku ya aku rasa. ya padha. Oh, padha ora dilete. Mana buktinya misale aku takok mana buktinya aku santriku. Ya ora ora dibuktine loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok, bengok. Oke lah susah itu boleh ya. tapi ini kita terangan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori teori sujud itu tidak dibesar besarkan? Padahal inti hidup itu sujud hum fi wujuhin min asari dan gawe Nabi jelas, anar la tak pula atar sujud. Neraka itu pantangannya moh mangan ataris. Jadi normalis sampean gak melebun rokok. Mana ngadul pulau? Karena sampean uga mlebu rokok. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun, mesti disebut dhisik. Wong-wong sing apa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. ni ala nafsika bikasrotis sujud. Mungkin apa nembus warga bareng ambek aku. Pain di ala nafsika bika trotis sujudum sing akeh. Lah nek sujud sholat lima waktu ora akeh Tapi nak wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit nopo? Sujud. Ya nak kuat yo niru aku, nak ra kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat yo jajal sik lho, wong ngel-ngel wong. Enak itu syafaat. Mboten eh, ya, aku ra suwe-suwe ra mentolo mesti tak. Suwe-suwe ra mentolo. Ya suwe-suwe sate. Sawane ngaji ya, wis suwe, masih ora jelas. Ah, Abdul Qadir malah luwe mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jaret, oh "Iya, wong iki disiksa." Bareng Abdul Qadir marani kuburannya, ya Allah ini pernah tuan saya. Kudu orang ora disiksa nanti tuan kula. Terus langsung rabu bengok Jadi sekedar tuan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penan tuan <laughs> Wah, masih aku mendapati Abdul Qadir gak gak. <laughs> Mun kula Fatihah boten Abdul Qadir. Wah, kula boten sakit kudu ngaji. Enak tuan ya, mengalir alim digo tuan tuan dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo apa? Bangunnya tobet tapi gambar wong. Bon ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Terngenge maca posisi yang dhuwur nggih darani sujud. Rembolan tenajan ton yang dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu lah cuma ekspresi fisik, misalnya kayak kita sholat, itu ada aturan-aturan fisiknya. Itu tadi misalnya ada tujuh anggota tubuh yang kita sujud, kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya, itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, kiamulailnya, lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. <laughs> Terus apa sih lucu-lucu? kita <laughs> Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Ya. Kenapa ya Rasulullah dari Mawakoro fi Dia prinsip ketuhanannya sudah mantep. Jadi mawakoro nopo Jadi kayaknya aku mutus kabutan. <laughs> kadoan cara wong napa mung telung tahun gak ini? tau mongi kudune ora telung tahun dalah ilmu nak nyanyi aku swidak tau iku mau banding tak jam banding pinten lho boten nonton tenan nak ulama njen mandi tenan mbon boten nonton mandi saya hingga detik itu masih belajar ikhya saya itu punya ikhya entah berapa sampai lali sinaune khatam pembiro nganti lali saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal tiga. Saya itu punya SIA itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI dari Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi, edisi yang kompentantornya itu para habaib. Termasuk saya Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non Sayyid. Sing disarai alim Sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi gitu, bedanya akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai Wah, kalau sampai serah bayar. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entah ya, cara waktu sama. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Tiner Goza. Makanya dulu bapak saya itu ngijazahi saya begini. Pak, kue nak fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya saat Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, ya curang. <laughs> Jadi itu betul. Saya saya ini suka aku tua aku sadar. Ternyata isi dewi juga berat. Mana bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede dibeli meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Pak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi ya, SD sering mati misalnya, teman mati, dulu kan wadin mati ayo keseneng to kaya. Lho iya to Mas, 20 tahun tas 10 tahun es gentenan. Saya kan tak ziani li anake sunat, Mas. Kan mati lho mesti lah. Lho iya lho ora usah mati. Sepuluh tahun, sepuluh tahun, nak amin. Rutene rak napa? naik nek tidak itu mulai ngene kan, kancaku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok, Cung. Karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Pak Khalil Bangkalan itu nak murid yang mati. Kalau Mustafa mati, Kak kenal dino, kan keselan tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku susu ya. Pokoknya nak pengiran, pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni robongane Pak Khalil, kira tak jawab. Berkode ini mau nalkin marab buka, manabiuka, wa madinuka. Tuan ya jadi. Daripada kesuwen itu nggak pokoknya kandani yo, nak takoki mungkar nakir kira robongane Pak Khalil. Kok misalnya gue nih Pak Asin, ya, ya, Pak ya, Khalil. Ya sing sohibul bab kan mangkel ya? Iya karena Mbak Khalil diundang tenan-tenan. <laughs> ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh ya kok jawab Mbak Khalil tuh. Ternyata Mbak Khalil pas rumah ketemu kancane nabi kanca kan gak wani guyon, Den. Jinan kok pede, jinan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. <laughs> aku lah yang kena bu, Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan sini Muhammad meriang dah. Muka lah Abdul, kalah sibuk, Iku disebut yaumana tukula unasim di imam ini. Jadi wong kabeh sampean dipanggil lu ngaku ketua rombo. Kowe wong ngisok mus ketua, ora iso abot. Ora level ora nopo. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua. Muga selawatan dinopo nabi dadi ana daftare. Ana napa? sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Melani suatu saat itu ono wong lomo ini kisah nyata. Ada seorang dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas butuh tidak bisnis. Ada seorang syarifah masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan walhasil dia itu minta, minta sama seseorang. Ya ya bulan saya minta uang, saya ini sudah tiga hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Saya Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Sarifah ini lupa, lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus gak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi, Ororo masar. Orang sibuk kayak apa Ororo masar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun gulai mergo. Nabi ya tanya, apa-apa? Buktinya. Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan dan bodoh. Nanti kita ingin orang buktinya loh, masa santriku. Kudu golek bukti gusti. Kan orang aku saya kan tidak keluarkan sertifikat. <laughs> Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, ini radit turis neng notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah di ana kira mangka tidin ya lamu nama tab alun. Kudu nanti ditulis. Jadi syarat ibadah tombol, itu nanti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampai nu bulat-bulatan setip-setipan. Lu nggak ngamal uangnya, dan misalnya sampai saya sholat ikhlas. Bariku kecampuran riak, mbak malaikat dibuset. Bar sodako, bariku mudah-mudah dibuset meneng. Bariku bar sodako pamer dibuset meneng. Mengani disebut orang lalu tulis sodako tikum bilmani. ada, iya no catatan nih, tapi catatan dia pus busok, dikorek. Atau kan laporan ini pun tidak catatan, <laughs> paham? Ya? Makanya pangeran sering ngendikan wala tufsilu amalakum. Ibadah lo juga batal lo Misalnya sedekah batale bil mani balas. Begitu juga mulang, itu batale orang mudat-mudat. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena ngarau udah mudat Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sofyan Asauri. Sofyan Asauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Mulang neng didi tapi syaratnya Suatu saat dia kecemplung sumur. Eh, pengiran itu lucu. Lama gede kok kecemplung apa? <laughs> Oh, dan pengiran itu dua seni. Mulai ya separuh ada Imam Sufyan Sauri, tapi mungkin sampai dua per tiga persen. Dan arah kenal kan gak kepengen udah tuh, udah tuh kenal orang, udah udah piye. Gimana sih terkenal kalau daerah-daerah itu ya kenal gak Mustafa, kacung, kacung takdir, nopo. Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan. kan sumur ning Arab tuh ning itu teng Irak ya bae. Ya. Sufyan ats ini guru Imam Malik termasuk tiang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk Sinten Sufyan itu populer sekali. jadi ini didelok wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut Sinten Sufyan ini Ini gue cek no. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya, ya Imam. Tapi hal minkum mayas maul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. <laughs> Mergo tak situ, tapi jadi apa omahe dia mulan nopo. <laughs> Modal kalian dulu Gue lah wong kira tau ngaji dia dia gak kelan. Mergo kawasan gue tau ngaji. Sampai sore melarat ra karuan. Yo wangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa iku wangelan. Kowe tau kena Pak Sofyan mboten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah aku loh biasa ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan ngomong krono boyo krono pangeran ora kenal sih jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe jauh urip tak gosok. Tapi gue itu tapi orang Sufyan Asori dia urip tetanya. Tanya. Eh tapi segolek roti yang niku satu kene jeneng. Kau doa. Ya tapi wis udah saya itu dari suarco wis ya, Tapi sebenarnya ketemu tetap tak takokno. Lah Sofyan Asauri dalam adat ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab nopo? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sofyan Atsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa Barai nunggu paksa. Hmm, ora dikongkon moro-moro. <laughs> Jadi gue senasem, padahal ya orang karep Iya karep beda ini. Sofyan Athauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan. Jika Anda punya penyakit hasut sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ satu miliar, tapi nggak kayak gue mau lima ngewu. Sampean tahu dia punya mobil tiga nilai ora oleh. Kamu kenal karena kamu toma, karena kenal kamu toma. Kalau toma terus punya kriteria, nak ganggu dia kayak barani medit, gak jadi mobil, barani ketemu rata kok, barani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang yang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak tidak kena. Makanya Sufyan Asauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak si terus kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tekdir, nak tekdir lah, nak, maksudnya tekdir, ujuk kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, organisasi orang hisape, berpaham ya. Tapi nak tekdir kan, mana sisa pengiran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di tentu Gusti, Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi Makanya saya punya teori ini, misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai kiai di tempat. Gus, kenapa anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas tuh kalau rawan pendeta, ya jangan jejer, karena rawan pendeta. Sama seperti kia, kita sebagai kiai mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu. Lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta saya undang sampai nangis. Lagi legus kole bazuber kol sarang jenengan undang kalau apa jenengan kok jenengan nanti undang. Kak dosa teko. Bukan apa Saya ini merasa saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis. Semua suara saya tuh. Bu, kalau nak kalau apa jenengan juga kak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya di bareng noni rempang. Buat tulan, aku mampir. <laughs> Bukan papa apa Ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku nah, murid kok gitu-gitu saja rumit. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilum kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duwe, jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku dewa takku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nunggu. Nah, aku di alasan itu. Tapi kan tetapnya paham, Mungkin rata umulang, mulang, rata usinau. sinau. Itu sebenarnya sore wis sak wong belum seumur. Agar uang penulung cek. helming kumayas maul haji ini. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua per. Idan saya ada butuh. Mau mau tenang gitu loh. Wah akhirnya mau tuh. kuliah nongkrong sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka orang tahu ngaji deh. Ya, tapi cara mau nanti sebentar tak tahu nanti suara. Tapi sing tetap santri nih. <laughs> iya kira-kira capek deh ku Paling ini cangkem gua. Tapi terserah kau. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa, warga bukan. kan, kan di luar ulama-ulama ngoten. Lah apa Gus Lukan nopo ulama, lah apa Gus Lukan nopo. Ketotolan duit rapat pati duit, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapulute 505 Hijriah. Ya, kalau balen lagi Imam Ghazali lahirnya tahun 500 seket, kabudutnya 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wes ono drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mula. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gowo mau gowo timber sok jam jahit, minggat ning Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang lu anak manfaatnya akeh. Jabe dene ya tapi madorotnya akeh, akeh wong hasud wong dengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku eh pangeran. Aku nak ngerasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran di kandhani. Akhirnya sing takok kaku atir takok. Lah kok beto tiba. <laughs> mikir mikirane mau tiba bet kom jahit. Betot kom jahit lho, kom Mana kulo nu tentas kulo sing ono ya demi tak kok Imam Ghazali. Kulo nganti saat ini nak sarung kulo sing beda niku tak jadi amat. Kok sing kaitan gue sholat nganti saat ini tak jadi. Kenapa betul timbo? Ya mereka mulai pangeran. Butuh aku kusuan itu pangeran mau sholat Sholat itu butuhe banyu. Banyu kaitannya mbek timbo. Jadi aku nggo timbo tok butuh aku ning alat mau so. aku betul dong, sarungku mau sih nak suwe tak jahit. Ya itu meningkat, Minggat di hutan terus dia ngarak ikhya ngarang Isya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, tapi santri sing ape, sing alus, bujo sing alus. Jadi dia ini dia ngalas, urusan urusan be Tapi dia tetap ngomong begitu, ya, ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma Ini kalau nanti jadi tonton beri Beliau sempat ikhtikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas itikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya Wong Soleh kan itikaf itu neng masjid kan orang ini klub, tapi ini tetap neng masjid. Kan kamu gak dia ini gue gue wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepengen jadi Wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia ini kolal Ghazali sedikit sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, nah, aku itikaf neng kene suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia meninggal di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia meninggal di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Yang kula sak kula nanti ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Karena ke Nur Salim kalau sing alim jenenge Gus Ban. kenal itu aku itu kula. Waduh. Wah, makane. Eh, gen ngertos sak anak apa ada waduh. Jenengan aneh-aneh butuh urusan kula. <laughs> Karena saya emang nggak pernah itu, hingga detik ini nggak pernah pidato. Jadi saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badai teng sarang, nanti kan sering ngebis, gitu, sering gue mobil, gitu, sering pas ngebis sering dicerita. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun ya, ya Alhamdulillah pun ahli, dia meninggal. Udah gurunya itu saya. <laughs> pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar nabi itu putih, badan ini madrasah. <laughs> bareng ketemu anak-anak itu nyucup pulau. Masuk aja ini Gus banget, Eh, kartu singkir. <laughs> Wah, makanya. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Gus, eh, itu udah ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikam. Ya wudhu, secara saya ya turun kisar beduk lah kemana, kemulan terus ngerton. Waduh, secara saya ini. Nah, ini hanya amar, sepanjang ini. <laughs> Oh, ora nyaman. Kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Pulau nu de kanca niki kisahnya. Kula nu de kanca nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kula. Gue orang alim, mergo senengane dukun. Beda senengannya apa? Dukun. Orang alim, nanti saya kisah nyai orang alim, jadi tetap orang alim. Iku tiap orang wong takon, nih kula ya iso, tapi buat riya dadi beli dijawab Gus Bae. <laughs> Wong kula ora ngajar, dianggap pertanyaan angel-angel deh neng. Dan ini kalau sakit, tapi timbang kalau khawatir ria, pamer, gitu. kesana dia bagus pak mau. <laughs> Lu mati saya citra itu jadi kiri ikhlas. Gara-gara. <laughs> Oleh kurang aja. Santri udah kuat. Tapi di sana paling mau cetak. Mungkin tak kok hukum kubus, bulat tidak bisa iso. Gitu. Ana ra iso rombongane gak tuan aku. Niki Gus Badhe tak Jadi kula gak sakit, tapi wedi boh Pria. Oleh kurang ajar. <laughs> Lah kanca sak kelas ya wani mawon bae Wah, nganti saya. Sing salam salam tablek yo ya, dekne, sing mulya yo ya, dekne. Wani saiki mumatnya nang ngelem. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gusti. Ikhlas ruwet. Ikhlas buamu. Suwento. Jadi kita warai, kita bodoh, kita ketara bodoh, saja ini kulo sakit, tapi mesti pah. Semaan yang ngono kene misalnya rapati lanya. mau maca Mas Dajud mawon. semua <laughs> semak wong bulat tenan banyak. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah lah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasut drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasut mesti krana ken. Nah, jadi agama itu senengannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak kenal niati ngilangi sifat keben. Ya, karena orang itu bisa benci, hasut, tomak kalau kan. Nah, ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Unak oh, nasihati dipek menangi itu, Mau rata-rata ulama iki kados kula ini. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Orang muridnya cerita. Ya Imam Anas Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kulo, sepundi. Man asa ilaika fakot atlakoka. Uang ngelek gue malah enak tuh gue bebas. Orang arah utang gue, misalnya kayak gue mobil buat selip yo pantas, mau wongi rasa seneng gue. Oh, misalnya kayak di gawe rabu kayak berkat yo pantas, mau ira rasa seneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak e. Saya tahu apa lapannya. Man asa ilaika fakot atlakoka. Uang elek aku gue, gue merdeka noku. Iya lah, misalnya gue ketemu aku gue mobil gak gue deki pantas masuk gue gus dideki. Misalnya aku masih ada motor, Mustafa anak suka pun tetap tak deki tuh. Ya, Mustafa ya, makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal untuk rasa di pulau ngelak kan, wah selip mereka. Lagi <laughs> Imam sapi nak ketika ada sepeda. Man asa ilaika fakot atlako kawo ngelek iku, malah eh. Kalau kayak wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak tuh bebas jambatan teman. Nah, lana sing api iku loh, sing api iku ya tiba bagusi wong perintah Kanjeng. Kabeh sedanten, ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Muridnya antal imam, jadi imam tenang. <laughs> Lah kula gue mantap sing ngoten niku. Pokoke enak. nanya ditakdir kenal, kali kalau Mustafa kan ditakdir kenal, anggap aja silatur Nah, sing ditakdir kenal ngilangno visa. Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasut, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, ini Itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk sampai kabeh kersane penge. Misalnya kita bujo sudah, ya enak. Kena arah harmonis, pantas. Mereka bujo mju. Nah, <laughs> eh, bujo harmonis, rambut lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula sejajal Gus, muamu jinan kepen mbok waras ora mbok waras. Malah enak ta, Mbak? Aku nak arep mbah yo terus pantes. Ora ngekek iki pantes. Wong ngamuk, ngekek wong ngamuk. Jadi aja nih gampang urip. Kue terkenal di bojo judes, si cara jarang goncengan, jarang harmoni, tau maklumi. Mesti nyalah no bojo, penak di bojo judes. Cara kue rapati nafak kowe, mesti wong nyalah no bojo. Kue di bojo ramas, lupa nabi, kelaparan, mesti wong nyalah no PKB. Wong bojo api yang ngono, di baro telah. Jadi kan pas ada pipa sapi, judes ya oke. <laughs> Apa ya? Iku lama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek be kuwe cek ketemu ning jualan cek apa solid kan kiame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuh, musuhe. Lah kok damai yo damai. Aku nah, lho duwe kata-kata durur syafi'i. Nah, terus Imam Syafi'i lucu nggih, Fuad. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi mau Quran ku khatam. Jadi lu hebat Imam Tafi di Bang Gustur. Nah Gustur tak tak Gus, ada ini orang rasional, kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. <laughs> Dari konjungan wong urip bodoh nih wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa menipu. Ibu Yunani Gus Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu hatam sampai jam 4. Malamnya bayi Isa khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i engkau kok bisa hatam Quran tiap malam dan penuh? Lah iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenangi jagungan mbek pengiran. Dimang jagungan mbek makhluk, aduk jagungan mbek nopo? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Terus dia dengan penuh ta'ajus. Ta'ajus itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'ajus. Namanya ta'ajus. Jadi kalau sombong benar namanya ta'ajus. Jadi Dari Imam Syafi'i, "U'izu nafsi an ayatakallama lama makhlukin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap ini kok ileng penjagaan Mustafa. Ah makhluk enteng. Mau cokoran mana? Misalnya kangen buju anak, ah makhluk terus noe sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan be makhluk ora jelas ada jagungan be sinten Allah Subhanahu wa Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir, dia sudah tertanam mikir. Sama seperti saya Said Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Said Zainal Abidin, rumah anda ini terbakar, dia sholat asli. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nak kena murkane pangeran. Gak berbar nganti dunia nopo. Ah, itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas, tidak, enggak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Tapi Imam Syafi'i itu janggal. Mau kok asik jagoan makhluk itu maunya apa? Itu dia asik, tiap malam baca peran hatam. Terus pagi biasanya seorang mereka setengah delapan baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti, sama Imam Rofi. Kalau ngajar beliau, eh, Imam Rofi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hambal, itu termasuk ngaji. Ya, ya ngaji aja, ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampean sampai takut pengiran itu jawab. Mungkin nak sholat tiro. Napa susuk sepuluh menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si asik ketimbang sama saya? Kena iso jawab. Saya Allah tanya. Mungkin nak jagung, nak sholat pas susuk pira menit? sepuluh menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat tiro. Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kau langsung jawab, ketok kan. Tidak bisa kan? Mulane kulon paling pede nggih pas ngaji. Kan mulang pangeran, lo pangeran. kulon orang orang si sisape. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jangan kalau pas ngaji asik nak ditamoni rasik asik? Cangkemmu ya beda ngaji mesti bener yuk ya nampak tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamu tamunya itu yaitu tadi nak tepaan petir ya gak apa-apa. Pak kula baleni maling. Ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean petir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh, peleceh. Terutama tomak, sing paling berat ngadepi wong. Pulau sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong susah, rawan tomak. Nak kancanan wong ayu rawan sahabat. Iya kan, wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu ngayu rawan salah, kuatir sahabat, kuatir selingkuh, kuatir macem-macem. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untuk metu kere, <laughs> padha wae ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiai ini mengongkon mergawe ngacono du duwe. Lho tak dalamku gandeng-gandeng, tapi tak dalamku sebetulnya ya perkara lo jarang ngongkon. Kulo sering ngomong ke bojo kulo. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan jawa, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong suge rawan toma kenal wong kere lawan melecehkan atau memperbu. Sama ini jenis liya bluakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Men kan bener Imam Safi, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Agar eling ngoten niku ape lainane Quran ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sama kan khatam perkara nglanyahno kok nak semaan ben lancar ya iku perkara <laughs> iku perkara nah iku. Nah iku order urusan apa? <laughs> ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Nah. Tapi ya ora level wis ulama ngutu-ngutu ini ya mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane ini, Mohon kula terusno ya. Wah, muga-muga ya anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. <laughs> Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? meninggal wayang. Faya kulu ayuhan Naslahi kot kulu umatin bima kana takbut wabaki itum antum. Fala yukalimu yoma idin sopa ila lambia ya. Orang dawi mengeran yoma idzin ala lambia ya. faya Farok na nas fid dunya wa na ila subatihim. Farok namun misai kita Farok farokonan nas. To farok namun misai kita anak saya manusia fid dunya ing dalam dunya. Wa nahnu kita kunna kita ila subatihim Maringan jani manusia fa ing dalam dunya ahwaji butuh lasikot wis metu sapa kulo umatin bima kana tabut dan iki wanah nute kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikun anak but supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum aku lho pengiran sing mbok enteni supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman naudzubillahi napa sing karo lucu lho malah disambai masyaallah wis kulo maca hadis iki meriang kan iki piye nak santri kudu ngene <laughs> pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa filahi napa? Masyaallah. Kedunya ini yang dunia ingat subhanallah. Pas ketemu pangeran muni napa? filahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala hal benakum wa ayatun ta'rifu nahu biya iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jamin, saya kulo nang ambek sakit. Lah mau mau ya, opo nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah. Fayuk syafu an sakin. Yo majuk syafu an saki wa yut'auna ila sujudi fala yastas. Fayuk syafu mau den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujadan aj maun. Terus wong mukmin-mukmin iso sujud. Walaya polan ora kari sapa ahad denung suci kana kang ana sapa ahad dari sujud sapa ahad di dunia. tapi oleh sujud sumatan krono pamer. Walariaan anan ora krana riya walani fakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila soro kecuali dadi podhoru gegere wong iku tekon dadi sak blabak wahidan kang siji kuenceng gegere. Kulama aroda ayat sudah koro ala koba. Tiap apa sujud malah dikangkang, malah terus geblak bar. Bareng geblak wis bukti sujud ora bener diangkut malaikat dijeblokno napa? Neraka. Kola. ini kita nari. Kau rasa meriang, kowe saiki sujute dibeneri. Urung maksude urung-urung terlambat, paham ya? Iki jenenge biduan to jenenge donya to. Maksude iki urung ora-ora maksa, urung apa? Tenang tapi masih dada dadani ora kok meriang iki. Meriangnya sok benai, tak iki tenang ae. Ya ditata wae saiki sujute napa? Terus suma yurfa yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi surati latiran. Fayakulu ana rabbukum na'am anta rabbuna marro. Kalau waktu sing alinea kedua sing ini ah, gue sing seru-seru. ini gue ah, sing bakas. sana Abu Quraib qala sana Abdurrahman Al-Muharibi an Ismail bin Rafi Al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasul bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khud qala ya'khudu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing dizalimi jika hak menuntut sing mendolimi Hatta idza lam yabqa aten ahatin ka ahatin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair fatat fa'ala fa ja'ala wa malakan ala surati isra fatat tabauna sara. Kemana ada asma al qola ikakulam faqala. Ala liyal haqqul umatin fi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Fala yabqa ahatun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binatih. Semua jadi misalnya sing nang dhuwit, yo dhuwit udah di pangeran, sing seneng wong wedok, wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tau disembah sing dewa dewakno dunyo donya sumakodat hum ilan kata idalam kok ilal mukminun. Nah, mau karek mau mukmin, sihim al munafikun. Tapi sebagian orang mukmin orang sing mentale munafik. Sekolah taala ya ayuhan nas dzaban nas. Hei manusa kok ijek ning kene nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing sembah. Fayaquluna wa wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna anak wa rahu kula namung nyembah jenengan. bahwa Allah sabatahum. Semaya kon ngene. Terus alhiku bi aliyatikum. Pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kunna fayakum. Kal aku ma rabbikum min ayatin ta'rifuna hadan roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal fayakuluna napa? nam, gue kenal Gusti. Faya tajallah lahum mongko pangeran muncul lagu min azamati sange sifat maya arifunahu anna rabb Fayakhiruna lahu sujadan ala wuju dihim. Nah, wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi waya kau kulu munafikin ala kofahu wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat wa aslabahum kasosa silbakor koyok sungune sapi. Jadi gegere ku atas kerap kok sungune sapi. Nah, bila mencari ini pun kayak kulau niku ini sawah, kulau kalau ingin mengkodok kalian masrum, ini kita niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud itu penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan asal si si fi wujuhim min ataris sujud. Nabi zaman Sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. fa'in ni ala nafsi bi kasratis. Mulane ngaji ini diniati ikhlas. Ya, kalau niku Ya sepuluh nggih ngeten niki kalau mati nggih nih. Terus kalau nak badhe ngaji teng bunti Kulo persiapno tenan materi sange ulama-ulama sing ikhlas. Kulo berburu kitab kage materi-materi ulama sing ikhlas. Buatan kulo buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya jenengan misalnya protes kulo. Gus jenenge uang ra dua, ya bingung. Jenenge uang ra pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe bingung wajar. Orang duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nak gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan penge. Misalnya ngaten, saya saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah ngalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke okay lah kita bingung. Tapi tetap ini. Lah iya, besok ora ijak sih kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nulung anakku seson, aku cek dia nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan tuh halan. Sekarang juga sekarang. Begitu juga anak em. Anak em misalnya di rumah sakit tolong wulan patang wulan, go mari go kan tetap kebutuhannya kepada mari itu cek rong wulan, telung wulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhani Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Sangke rahmatnya Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bujuku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu sombeng, aku lo badai mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit saudara, kota ini sakit mulang. Sehingga pas suruh khotimah itu hilang, oh, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngonang sul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah mau iya rak sok Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai sa'i saiki. Saya bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ben ngono iku nak kowe khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk itu kok Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono oh, nabi ora nabi kabar, kabarem setan sing kabar mesti bener ya Allah. Lah aku ora ngaran kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes ndak mes. Sama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kulon ora cocok. Wong amal kadang orang mesti husnul khotimah, direwang ibadah ratusan tahun kadang gak sulu, kadang suul apa? Itu tidak penting, mau ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ono nih, Fama ya amal miskola zarrotin koiroy ya. Amal cilik kaya apa tetep ono gajaran orang ono suul khotimah. Suul khotimah ora usah bisa ane Mau ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuatir jadi wong elek, kowe ya iso berharap jadi wong B. karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti jadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. orang kok malah sing potensi eleke gede gedhe-gedhekno ambek kowe mamang rahmate, kowe jenenge nyek pangeran. Bismillah sak Quran bulan Bali ini tiap surat kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah tiap yang resmi yang diumumkan sifat Rahman Roh. Mana orang ulama sing bali loh baru Allah mau Bismillah. Bismillah barang ape? Nah, akhirnya ulama ahli Quran bingung karena ulama sing bali loh bali loh ini urusan ape Oh. Mereka ulama kira Allah sebenarnya itu hilaf. Ada yang mengatakan Bismillah nggak ditulis di Baroah bukan karena ayat usai. Sama lihat di hilaf hilaf ulama kira Allah karena dianggap bagian dari surat Anfal. Jadi sebenarnya nggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema nama an Anfal. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu najalat apa bisa. Oh, surat baru ah bangsa perang, bangsa perang ya, baru atau surat rohat ya perang. Surat liane gitu, ya, akeh. Ya cuma umum ramojo maca kira ya, usah maca ngono di bang mari geger. kalau lah itu tiang-tiang sing alim lah jenengan dhewe nak pasti manut ora tomo. Yo ya, wedi kuwe mergo kowe ora paham men tomo ngono. Dibang mbok amok atau ora mbok amok. Ya atuh ngoten kes sing rame kes. <laughs> Tapi sebetulnya itu biasa. Kalau baleni malih. gitu. Kalau sering mriki iku madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi, cuma saya banding-bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang Namanya kitab majmuk di gimana Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kabundut itu di Majmu satu itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kabundut, Imam Syafi'i sebelum nemu Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kabundut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kulon apa lain Ya Allah, kota kolbi wa dokot Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bed keduanya, ta'azomani zambi, falamma kobiltu, falamma korontuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi saya yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Buatan ngarah di kulon, ampunan jinan kata, ampun dosa kulon buatan ngarah. Sampai murid akhirnya sing teko mau nangis itu rasi gue, berarti saya gue hari gue ya gue. gak yakin ke situ, so ada. Tapi sak kata-kata itu Pulau, Pulau tetap roh si akeh ngepurane. Terus air yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni tu fi ayisin wa in gaqalat nafsi bi jurmin jahannam. Itu saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco kok rantuk lho, Pak. Jadi ya contoh ini kan naruh gunane maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco kok rantuk. Maksudnya konco sing imam sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya, Gusti Ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya bunuh rokok Mustafa ya misalnya bunuh Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Pak Intan takim minni, falas tubiyaisin. Andikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falas Aizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa Indra kolat tafsi, bijur min jahannama. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari. Ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah apa berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak ABG. Untuk mulai kok seneng gue kurang ora aku. <laughs> Aku untuk kanca aja maksudnya kanca kanca double yang maksudnya Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikertanya Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dijaya tetap Allah. Akhirnya tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. <laughs> Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmane Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falas dan saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendikte Allah. Aku disewu. Aku disewu boleh bolos tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya. Cuma kok pernah digoleh imam. Tak boleh ini isya yura ya ketemu. Maksudnya yang yang luwes vulgar. Rada orang tidak tidak kalau Imam Syafi'i jelas. Beli Imam Syafi'i jelas. Dia merebut fa'intan takim ini. Nah Abu Nawat kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet ngomong. Gusti misalnya kula mau jenengan wa intatrub terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan jebule jenengan tolak terus pamayar ham siwaka terus kula golek inter Gus Andi bingung nggak budal selangan mau pamayar ham napa siwaka wa intatrut pamayar ju pamayar ham siwaka kan isek golek Imam Ghazali juga gitu Gusti misalnya ngamal kula kula nu dua kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut mulai Imam Ghazali Imam Sa'id nak ora tak kitab nomor boleh <laughs> boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa kematian. Imam Ghazali mau mau di sempat ya dia sholat subuh sorenya itu kapan? Sorenya itu kenapa? Ditakoi ibadah. Kak tuh kapan gak opo? Yuk mati sesuk. Jadi tenang ya. Jadi gue mati nopo. <laughs> Wah gue orang roh mati mus. Ya, bareng dia bersolat subuh terus pada di Ale kabil kabni. Nek kapan gue subuh? Bareng subuh terus. Ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus. Ya terus kamu jatuh. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan dua hari karena dulu tidak ada mobil itu tidak ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pasti sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabur. Jadi segera terlambat yang bodoh wali ya. Jadi do, jadi do, jadi Imam Ghazali romati mati wes jauh mending perjalanan menuju Imam itu. Wah, orang kaya kue Ngaji kuprai lagi, oh, gebak kabur Wah, seram itu. Ya, tapi di bangku itu nggak ada jelas, ya, ada jelas bisa. Lalu itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabur. Padahal Rasulullah jelas tidak kabur. mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang satu anbiya itu Imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabur. Ya mesti mereka itu adalah cara nasirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan gak mungkin Nabi Adam gak buruk tafsir Mustafa mati kan gak mungkin. <laughs> Jadi terus malam itu langsung dua menuju sini Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nggih? Ya, ya ya sudah tidak terlambat semua sudah berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobilnya bukan terbang Itu telepon terus mobilnya nopo? Warga mayat mubang-mubang, jadi akhirnya tidak terlambat. Buatin penting kalau aturakan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu mosok akhirat itu iso ndak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Nah, karena sifat rahmane jenengan nggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab kitab. Ada seorang rojul itu yang di neraka. Itu dia iritan ya Hanan di dateng akeh welasi. Padahal neraka umumnya kecet-kecet ya dia tetap ya Hanan. Sampai malaikat tuh takok. Wong kowe karuan disiksa isik muji ya Hanan den maksudnya. Wong kowe karuan disiksa isik muji Allah ya apa? Ya Hanan. siapa dene enak. Masih aku disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan, ya Allah, Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di kok rijanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Kalian tak tes. Dia ini seneng aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rojul tak tahu. wah dia seneng mawon. <laughs> Akhirnya saya pengiran ya sendiri dari swarga. <laughs> itu itu saya harus betul baca kisahnya gitu. harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmane Allah, sifat pengampunannya Allah pemaafnya Allah. Kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. bayang. Mulane bener Abu Nawas. Ya, kalau ngakoni Gusti Zunubi misu ada di Roma di dosa pulau koyok jumlahnya pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan, jadi sampean penting ini sujud, sujud yang benar. Kau sakakan dungo, pokoknya sujud itu yang benar. Ya, dimulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai Nabi ngendikan wa muhri, wa asbi. Nabi nyebut nganti apa? Wa as, muhnu sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau kalau sujud itu saja dalaka wajhi, wa basori, wa sam, wa sam. Lilladhi warahu wa som, warohu wa syak, bi qawlihi wa quwati fatabarakallahi ahsanul Ya, jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Sakko samahu wabasor. Rokok sujudnya sampean. Wah nak sujud dari dungu mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gak ada BPKB Seneng aneh ngelok-ngelok nasi ten. Pengiran no. no. Tapi ini demi saya Ibu ada yang melarat orang raka aji. Konaah. <laughs> Mboten nanti komunikasi di Pongko tapi urutane wong melarat kuwi bagian napa? Nah, ambil sabar. Mamet ini tenan, mboten hati sing mboten ini, tapi sampean mau ana di mantap iki mawon. Jadi mamet sabi, kula nganti tak apal loh. Jadi sing kula mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas, Pak Intan Takim Mindi, falas tuh napa? biayisin. andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa inka kholat nafsi bijurmin jurmin Jangan Jahannam. Mungkin ini kalau dungo kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun anjenengan ngambil pulau. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun pun Jenengan harus yakin, ditobati, dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. nasional. Bismillahirrahmanirrahim. ya afu ya karim ya rahim. Lakal hamdu ila radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu hatta tardha. Lakal hamdu min samawati wa ul ardi wa mil umasi min Lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ya Allah hatta tardha ka ya rabbana afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim Allahumma salli wa sallim ala habibika Mustafa sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa salli alaihi wa ala kalimika Musa sofika Isa ya Allah wa khalilika Ibrahim wa man arsaltahu min al-malaikati wa ruhaniyin wal malaikati wa muharrafin hasbina ya wa indaka ya wa hatta nalqaka wa anta Ahi na ahina mutamassikina bi sunnati wa taati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati ilahana ya wa anta qayyumus samawati wal ardi wa anta musabbitu qulubina bil iman fasabbit qulubana ya